Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala dan kita akan menerangkan tentang Khalifah Ar-Rasyidin yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah kita menyebutkan sebelumnya tentang akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman pada Allah Subhanahu wa taala demikian juga sebagaimana dalam rukun iman beriman kepada para malaikat, kepada para rasul, demikian juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhir. Demikian juga permasalahan-permasalahan keimanan yang sudah kita sebutkan yang ada di dalam matan akidah tahu yang ini. Dan demikian juga kita sebutkan tentang di antara akidah Ahlu sunnah jamaah kita dapatkan dari para ulama-ulama sebelumnya, dari para ulama salaf, rahimahullah ta'ala, yaitu mencintai para sahabat Nabi saw, menuhibbu ashab Rasulullah saw, mencintai para sahabat Nabi saw, yang menyampaikan syariat dari Nabi saw kepada kita semua. Mereka para sahabat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Taala maka hendaknya kita mencintai mereka dan itu adalah termasuk akidah kita. Mencintai mereka itu adalah agama. Demikian juga iman wa ihsan. Adapun membenci mereka adalah kekufuran, kenifakan. Demikian juga perbuatan yang melampaui batas. Kemudian disebutkan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana waktu itu adalah sepakat para sahabat menunjuk beliau sebagai pengganti Nabi SAW setelah Nabi meninggal sebagai seorang khalifah. Dan kita sebutkan terjadi perselisihan sebagian mengatakan bahwa Nabi sudah menunjuknya atau menunjuk secara tidak terang-terangan dari isyarat-isyarat yang ada yang dilakukan oleh Nabi SAW menunjuk beliau sebagai seorang imam mengimami para sahabat ketika beliau masih hidup Kemudian setelah itu kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu setelah Bakar memerintah sekitar 2 tahun. Kemudian beliau sakit dan meninggal. Kemudian menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai pengganti. Kemudian Umar bin Khattab memerintah secara yakni secara adil, demikian juga dengan bagus selama 10 tahun. Sampai kemudian beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian sebelum beliau meninggal telah menunjuk untuk melakukan musyawarah enam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai kemudian ditunjuklah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan di dalam Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah taala kejadian yang ada sampai kemudian terbunuh di situ khalifah yang mulia, Amirul Mukminin Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian terpilihlah di situ Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Abdurrahman bin Auf diberikan kesempatan untuk memilih sebagaimana yang telah kita sebutkan. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang khalifah yang ketiga yang mulia termasuk dari khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yaitu khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qaluhu berkata yakni Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan kita membaca sebagaimana biasa dari syarah atau penjelasan dari Aqidah At-Tahawiyah ini di antaranya yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala. Berkata Imam Tahawi, "Tsumma Utsman radhiyallahu anhu." Kemudian menetapkan kekhalifahan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antara akidah kita berikutnya adalah menetapkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <clears throat> Berkata Imam Ibnu Abi Is Rahimah Ta'ala Ay Wa nusbitu al-khilafah Bada Umar Li Usman Radulullah Anhumah Kita menetapkan Kekhalifahan setelah Umar adalah untuk Utsman radhiyallahu anhu. Bakat sahal Bukhari dan Imam Bukhari telah menyebutkan yakni hadis yang tadi kita sebutkan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab sampai kemudian dipilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu ajma'in. Kemudian setelah kita sebutkan tentang terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi Wa min fadaili Utsman radhiyallahu anhu di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kita sekarang mulai berbicara tentang keutamaan Utsman bin Affan yang dari hadis-hadis Nabi SAW disitulah para sahabat kemudian menunjuk beliau di antara alasannya sebagai seorang khalifah setelah Umar bin Khattab. Ini tidaklah seorang di antaranya setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala dipilih sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Apalagi yang dipimpin di situ adalah masih tawafaro, masih banyak di situ orang-orang yang baik. Tentu dipilih di antaranya mungkin di, di antara orang-orang yang paling baik di waktu itu. Walaupun tidak menjadi kepastian bahwa kemudian dipilih itu adalah orang yang paling baik, karena kadang-kadang orang yang dianggap baik itu pun dia mungkin tidak mau untuk kemudian mengurusi urusan yang besar ya karena takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala atau mungkin tawadu atau semisalnya tapi secara umum ya ini diantaranya adalah orang-orang yang paling bagus sebagaimana di zaman awal-awal tersebut di antara keutamaan Utsman bin Affan al khasah yang khusus apa itu Kau kaunuhu khotanu Rasulillah shallallahu alaihi wasallam ala ibnatihi ibnatihi Khotan itu adalah ibn Ibnatihi. Di antara keutamaan Utsman bin Affan yang khusus adalah beliau adalah istri dari anak beliau. Bahkan dua orang anak perempuan beliau SAW. Yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini keutamaan. Biasanya seorang memilihkan untuk anaknya itu suami dibeli dari orang yang baik. Ya, itu sesuatu yang sudah kita pahami. Tidaklah dia pilihkan kecuali orang yang dia sangka adalah orang yang baik. Sehingga dipilihkan untuk menjadi suami anak anak perempuan. Kemudian disebutkan juga bagi saya Muslim dalam saya Muslim an Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an Ya, kisah ini akan dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu saat Nabi beliau bersandar atau merebahkan diri di rumahnya kasiban an fakhidaihi au saqaihi. Beliau membuka atau terbuka kedua fakhid, kedua pahanya. Sebagian disebutkan di sini sab yaitu petisnya. Tapi yang jelas kita ketahui ini kedua pahanya. Dan paha itu adalah aurah al-khafifah. Ya, demikian. Untuk menjamak beberapa hadis, mengumpulkan beberapa hadis, tidak ada pertentangan bahwa paha seseorang itu bagi laki-laki itu adalah apa? aurat tetapi khafifah yang ringan. Adapun aurat yang besar al al itu adalah kemaluan, demikian juga dubur ya, ini pantat. Hendaknya ditutupi, wajib ditutupi. Adapun paha itu adalah aurat juga tetapi tidak sangat sampai pusat. <clears throat> Maka disebutkan pasta dan Abu Bakar. Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Nabi Alaihi Wasallam. Fa'atina lahu kemudian diizinkan oleh Nabi. Wa huwa ala hal Nabi dalam keadaan seperti itu masih terbuka tersingkap pahanya. Fatahadasa kemudian berbincang-bincang summa dan Umar. datang lagi Umar minta izin. Fa'atina lahu wa huwa kadzarik. Diizinkan oleh Nabi kemudian masuk dan seperti itu keadaannya. Fatahadasa kemudian berbincang-bincang summa dan Utsman kemudian Utsman bin Affan minta izin. Fajalasa Rasulullah SAW kemudian Nabi pun duduk. Yang tadi merebahkan diri, bersandar, kemudian beliau duduk. Wasawa bahu, kemudian beliau perbaiki pakaiannya, ditutupi. Dan paha yang tadi tersingkap itu ditutupi oleh beliau. Pada kalau pada hadasa, kemudian masuklah Utsman setelah diizinkan dan berbincang-bincang. Falamma kharaja, kalau Aisyah ketika keluar, maka Aisyah pun berkata, kalau Abu Bakar falam ya lahu walam tubalih." Masuk Abu Bakar as ya, kamu tidak bergerak. Demikian juga tidak perhatikan apa yang terjadi dari tersingkapnya paha itu. Thumma dakhala Umar walam tahtaz walam tubali. Demikian juga ketika masuk Umar. Thumma dakhala Utsman fajalasta wasawaita sawaita thiyabak. Kemudian masuk Utsman bin Affan dan engkau berbincang-bincang. Kemudian kau duduk dan kau benarkan pakaianmu. Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al astahi min rajulin tastahi minhu al malaika. Ini keutamaan Utsman berikutnya radhiyallahu adalah ala astahi. Tidakkah aku malu terhadap seorang laki-laki yang mana para malaikat malu kepada dia? Para malaikat, malaikat-malaikat yang mulia, malu Allah Subhanahu wa taala malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Sahih dalam sebutkan di sini ini Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lama kana yaumu bai'atir ridwan ketika hari bai'atir ridwan bai'ah ar-ridwan yakni keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Muhammad atau surat Al-Qatl tentang keutamaan orang-orang yang berbayat di bawah pohon samurah. Laqad radhiyallahu yani eh, tahta syajarati alima ma fi qulubihim anzala sakinata alaihim Bahasa bahum fathang bahasa fathang koriba. Ini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Kemudian diberikan ketenangan pada diri mereka. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadullahu tata idihim. Demikian. Ini mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakat radiyallahu 'anil mu'minin idyubayi unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim Fa'anzala sakinata alaihim. Demikian juga Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaik berbaik berbaik pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon tersebut. Yang akhirnya pohonnya itu dipotong oleh Umar bin Khattab radhiallahu karena takut kemudian mereka para tabiin demikian juga orang-orang semisalnya waktu itu kemudian terfitnah atau mengkultus, mengkultuskan atau mencari barokah dari pohon tersebut. Maka di situ disebutkan pada hari Baitul Ridwan Wa anna Utsman radhiyallahu anhu kana qad ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Waktu itu Nabi telah mengutus Utsman ke Mekah. Ya. Kemudian terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian terjadilah Baitul Ridwan itu. Nabi meminta pada para sahabat siapa yang mau untuk berbaiat untuk mati. Ya, berbaiat untuk mati untuk menuntut balas dari darah Utsman bin Affan radhiyallahu Ternyata tidak benar kabar tersebut, tetapi keutamaan masih ada mereka yang berbaiat siap untuk mati waktu itu mendapatkan keutamaan. Bahkan sebagian mereka lebih merasa senang ya ketika menghadiri bayat tersebut daripada menghadiri perang Badar. Karena perang Badar itu sebenarnya bukan peperangan yang dipersiapkan untuk menghadang rombongan saudagar atau orang yang melakukan e, perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Kemudian tidak ditentukan sampai terjadi perang Badar tersebut. <clears throat> Maka waktu itu Nabi mengatakan, ya, hadhihi yadu Utsman, fadaraba biha ala yadihi. Kemudian beliau SAW mengatakan ini tangannya Utsman karena Utsman waktu itu tidak ada. Radhiyallahu kemudian memukulkan dengannya ke tangan beliau. Faqala hadhihi li Utsman. Ini untuk Utsman bin Affan radhiyallahu Ketika waktu itu Nabi membaiat para sahabat. Ini keutamaan Utsman bin Affan di antaranya. Ada pun dalam Sahih Bukhari, ya, sebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika Imam Bukhari menjelaskan tentang keutamaan para sahabat di dalam kitabnya Sahih Bukhari kemudian buat kitab kita Fadail Sahabah di dalam Sahih Bukhari tersebut kitab keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menyebutkan situ tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiallahu anhu Terus disebutkan manakib Umar bin Khattab. Keutamaan, manakib itu artinya keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan dari Umar bin Khattab radhiyallahu dengan hadis yang sangat banyak. Kemudian boleh menyebutkan di bab yang ketujuh, bab manakib Utsman bin Affan. Abi Amr Al-Qurashi. Keutamaan Utsman bin Affan, Abu Amr Al-Qurashi. Ibn Hajar beliau mengatakan ketika menjelaskan bab ini, yakni Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ya, Yastami sama Nabi fi Abdi Manaf. Berkumpul dengan Nabi dari silsilahnya itu dari kakek-kakeknya yaitu Abdu, Abdu Manaf. Kemudian disebutkan bahwa kalau Yakub bin Sufyan an Zuhri anahu kana yukana Abu Abdullah. Yang di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa kunyah itu Abu Abdillah. Adapun Ibnu adapun Imam Bukhari mengatakan Abu Amr Al-Qurashi. Ya, jadi kunyahnya Utsman bin Affan itu adalah Abu Abdillah. Kenapa dikatakan Abu Abdillah? Karena Abdullah itu adalah anaknya Utsman bin Affan ketika menikah dengan siapa? Ini Allah di Rasulullah min Ruqayyah binti Rasulullah. Dari anak ketika beliau menikah dengan Rukoya, binti Rasulullah. Dan Abdullah ini meninggal ketika masih kecil. Umurnya 6 tahun, Sungai bin belajar di sini. Ya. Adapun ibunya Ruqayyah qabla dalik. Sana isnatain. Ya, meninggal di tahun yang kedua Hijriah sebelum meninggalnya eh, anaknya ini. Jadi demikian. Jadi dikatakan Abu Abdullah kenapa? Karena dia mempunyai anak Abdullah ketika menikah dengan Rukoya. Ini sebenarnya seperti itu. Sebagian mengatakan Abu Layla dan sebagainya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di antara keutamaan Utsman bin Affan berikutnya adalah bahwa beliau pernah ya membeli sumur rumah. Kemudian apa? Kemudian disedekahkan. Demikian juga mempersiapkan pasukan perang. Jaisul Usroh ya Kemudian apa? Disedekahkan. Disebutkan oleh beliau waqala Nabi SAW berkata Nabi SAW. alaihi Ini kita, kita sudah lihat bahwa di sini Imam Bukhari beliau tidak menyebutkan sanad karena tidak memenuhi syarat beliau di dalam Sahih Bukhari. Kemudian dilihat dalam Sunan at demikian juga dalam Sunan Nasai. Ya, hadis ini hadis ini adalah sahih. Disuan oleh Syalbani. Bahwa Nabi SAW sudah mengatakan man Yahfiru bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yahfir yang menggali bi'r su, sumur rumah, sumur rumah namanya, falahul jannah, maka untuk dia itu surga. Ya, sebutkan bahwa waktu itu orang-orang Madinah tidak mendapatkan air atau sulit mendapatkan air. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat tadi. Kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan, Affan sumur tersebut. Ya, dan Nabi sudah mengatakan untuk dia itu surga. Dan ternyata yang beli adalah Utsman bin Affan. Demikian juga Wakola Nabi mengatakan juga juga sahnya juga di sini. Man jahaza jaisal usrah barang siapa yang persiapkan pasukan usrah itu artinya sulit waktu itu sulit keadaannya. Ya falahul jana untuk dia itu surga. Kemudian Utsman bin Affan pun mempersiapkannya. Mempersiapkan pasukan tersebut dibiayai oleh beliau oleh Utsman bin Affan. Ini juga keutamaan Utsman bin Affan bahwa beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Demikian juga yang lainnya ya ketika yakni Gunung Uhud waktu itu bergetar. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah di atasmu kecuali Nabi au Siddiq au Syahidan. Di atasmu itu adalah seorang Nabi. Demikian juga Siddiq, yakni Abu Bakar Siddiq. Demikian juga orang yang mati syahid. Dan benar. Demikian juga bagaimana kita, kita lihat waktu itu Umar bin Khattab beliau berangan-angan untuk mati syahid. Kemudian orang merasa takjub, merasa heran bagaimana Beliau mendapatkan mati syahid padahal di negeri Madinah dalam keadaan aman. Apalagi beliau meminta mati syahid di di negerinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Madinah. Ternyata sejarah membuktikan demikian. Beliau hanya dibunuh oleh Abu Lu'lu al Majusi di Madinah, di negerinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang aman waktu itu. Ini demikian. Demikian juga ternyata Utsman bin Affan demikian juga. Ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij waktu itu. Jangan akan disebutkan dari ucapan eh, di dalam Fatul Mughis. Ini keutamaan Utsman berikutnya bahwa beliau Rasulullah anhu mempersiapkan jas usroh, ya dan Nabi sudah menjanjikan untuk beliau itu surga. Demikian juga sebuah lima Bukhari hadits Abu Musa al Ashari radhiallahu anhu <clears throat> ketika waktu itu beliau disuruh dalam riwayat yang lain ini Abu Hurairah radhiallahu anhu menjaga pintu pintu kebun kemudian masuk di situ Abu Bakar, kemudian masuk berikutnya Umar, kemudian juga setelah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Idzan lahu wa bashirhu. Yani idzan lahu wa bashirhu bil jannah. Ini kabar, ya izinkan dia masuk, beri, beri kabar dia itu dengan kabar gembira untuk dia itu surga. Untuk demikian juga diucapkan kepada apa? Umar. Setelah tadi Abu Bakar kemudian Umar, demikian juga kepada Utsman bin Affan. Sambil Nabi SAW, ya, diam sebentar. Kemudian mengatakan, eh dan lahu wabashir bil jannah ala balwa satu sibuh, satu sibuh. Kabari dia dengan surga, dengan balwa, dengan musibah yang akan menimpa dia. Jadi Nabi mengatakan, izinkan dia masuk dan kabari dia yakni Utsman bin Affan untuk dia itu surga dengan musibah yang akan menimpa dia, balwa, yakni balak Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain Utsman bin Affan mengatakan Allahu musta'an. Allahu musta'an ini Allah tempat meminta pertolongan. Dan benar terjadi. yang boleh dibunuh yang orang-orang Khawarij. Ini keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada seseorang ya dia diberikan kabar bukan kabar sekedar orang biasa ini dari Nabi SAW bahwa dia itu penghuni surga Mungkin kalau orang yang dia itu sombong dan sebagainya akan apa? Oh, meninggalkan amalan dan sebagainya. Tapi mereka orang-orang soleh diberikan kabar seperti itu, bagaimana Umar bin Khattab malah beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikian. Kalau kita perhatikan bagaimana itu di jalan-jalan, jadi ketika bulan puasa seperti ini, seperti iklan-iklan itu, jadi hadapi tantangan, raih kemenangan. Ya, raih kemenangan sudah pasti orang-orang yang yang mereka itu merokok dan sebagainya itu, ya kan seakan-akan sudah pasti raih kemenangan dan sebagainya. Allah Wataala. Namun orang-orang soleh demikian keadaannya, semakin takut, semakin takut, ya walaupun dia sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu kebaikan. Demikian juga di sini Utsman bin Affan radhiallahu anhu. <clears throat> Demikian juga waktu itu disebutkan di dalam hadis tadi juga ternyata kemudian Nabi duduk di atas sumur Kemudian Abu Bakar radhiallahu anhu setelah diizinkan duduk di atas sumur itu juga di samping Nabi. Kemudian masuk di situ Umar duduk juga di sampingnya. Jadi sumur itu ada tiga orang, Nabi demikian juga Umar demikian juga Abu Bakar. Ketika datang Utsman, ya, tidak ada tempat lagi. Beliau duduk di samping, tidak di sumur itu. Saya bin Said tahu lah seorang tabiin menyebutkan mentakwilkan ini apa isyarat bahwa kuburan mereka itu sama tiga orang ini. Adapun Utsman berbeda. Beliau di di Baki, sekitar Baki. Asalnya beliau dikuburkan di samping Baki, kemudian diluaskan menjadi kuburan Baki itu. Ini demikian. <clears throat> Ini demikian diantara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan di Fathul Mughis, ini buku yang berkaitan tentang masalah hadis, usul hadis, Syarah Alfiatul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Sakhawi. taala terjadi pertentangan yang keras sekali kalau kita perhatikan antara Imam Sokhawi dengan Imam Suyuti. Ya ini kita lihat demikian para ulama. Kejadian fitnah dan sebagainya menjelekkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita lihat yang ini sampai disebutkan oleh Imam Sokhawi tentang Imam Suyuti rahmatullahi alaihi. Bisa dilihat sendiri. Sebutkan di sini di dalam Fathul Mughith ketika menjelaskan seribu seribu syair tentang masalah hadis yang ditulis oleh Imam yakni ya ini ditulis oleh Imam As-Sahawi Fathul Mughith Al-Fiatul Hadis yang ditulis oleh Al Imam Ali Raqi Imam, Imam Ali Raqi itu gurunya Ibnu Hajar demikian juga Imam Al-Haytami disebutkan di sini oleh beliau di dalam pembahasan para sahabat Nabi SAW, <clears throat> ini secara ringkas adalah bahwa Bakar asidik beliau meninggal di tahun 13 Hijriah. Ya. Di bulan Jumadil Ula. Bisa ditulis secara ringkas yaitu beliau meninggal di di tahun 13 Hijriah di bulan Jumadil Ula. Nah, demikian. Di hari Senin, tambangannya seperti itu. Hari Senin Jumadil Ula tahun 13 Hijriah. Beliau memerintah selama 2 tahun. Dikuburkan di samping Nabi SAW. Disebutkan bahwa beliau meninggal karena apa? Makan. Makanan yang ada racunnya oleh Ibn Syihab bahwa beliau makan makanan uh dia dari Abi Bakar yang dihadiahkan untuk Abu Bakar kemudian meninggal. Kemudian disebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu Beliau meninggal tahun 23 Salas Ba'da Isrin 23 Hijriah Beliau meninggal tahun 23 Hijriah <clears throat> Dan umurnya sama Nabi demikian juga Abu Bakar demikian juga Umar itu ketika meninggal umurnya sama 63 tahun semua. Kemudian beliau di dikuburkan ya disebutkan di sini di tahun yang ke-24. Ternyata itu adalah masuk bulan Muharram tanggal 1. Beliau meninggal di akhir ya Dzulhijjah, kemudian di dikuburkan besoknya sudah masuk tahun 24. Hina ta'ana bi lahu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Wa pada dalika salasa ayam. Jadi setelah ditusuk itu ketika sholat subuh sudah lewat pembahasannya, beliau masih hidup selama tiga tahun tiga apa ayam tiga hari. Tiga hari beliau masih hidup waktu itu. Umar bin Khattab radhiyallahu Ya. Ini yang belum kita sebutkan. Kemudian setelah itu pemerintah di situ siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau meninggal Am khamsah ba'da salatin 35. Yani meninggal tahun 35 Hijriah. Beliau merintah selama 12 tahun, ya. Siapa yang bunuhnya? Ini yang belum kita sebutkan. Godaro, ya ini sebutkan di sini Godaro ini dibunuh dengan yang meninggalkan wafak bi ahdil Islam, yakni membunuh dengan suatu kejahatan. Ya, siapa yang bunuhnya disebutkan oleh Imam as Namanya adalah Jabalah bin Aiham. Sebagian mengatakan Saudan bin Kumron ini pembunuhnya. Al-Yamani. Dibunuh oleh orang ini. Yaitu Usman bin Affan waktu itu dibunuh oleh orang ini. Orang-orang Khawarij. Ya, termasuk dari orang-orang Khawarij. Disebutkan waktu itu terjadi pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat 12 belas 12 hija Dan kita tahu waktu itu banyak sahabat melakukan ibadah haji. Sehingga yang ada di situ cuma orang-orang sedikit saja. Demikian mereka menggunakan waktu ketika para sahabat banyak melakukan ibadah haji dan Utsman bin Affan waktu itu waktu itu di Madinah, ya kan? Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Dan Utsman bin Affan menyebutkan tadi yakni ketika dikepung beliau oleh orang-orang Khawarij waktu itu, kemudian beliau mengatakan, bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu membeli sumur rumah, maka untuk dia itu surga. Demikian juga mengatakan barang siapa yang dia itu persiapkan pasukan usrah untuk dia itu surga. Di antara mereka mengatakan iya. Kemudian mereka pergi dari orang-orang yang mengepung itu. Di sini disebutkan oleh para ulama boleh seseorang menyebutkan kebaikan atau sedekah yang dia pernah keluarkan Bukan untuk ria ataupun sumah tidak, tetapi untuk menghadapi bahaya. Di sini kan beliau menyebutkan kebaikannya. Padahal kita lihat di situ ada ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. orang-orang yang beriman janganlah kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan man. Ya, mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit kebaikan wal adza atau menyakiti orang yang diberi. Di sini beliau menyebutkan kebaikan beliau karena hajat, karena keperluan yang sangat karena beliau waktu itu mau dibunuh. Ya demikian. Jadi Utsman bin Affan beliau meninggal tahun 35 Hijriah. Ya tanggal 18 Dzulhijjah pada hari Jumat. Wa dufina kama qala Subair bin Bakar fi lailatul sabat bainal maghrib wal isya. Ya, ini beliau langsung dikuburkan. Di malamnya langsung itu antara maghrib dan isya. Ya, beliau meninggal di waktu asar. Waktu itu beliau disebutkan bermimpi bermimpi bertemu dengan Nabi SAW di hari itu. Dan Nabi menjanjikan untuk berbuka bersama dengan beliau. Akhirnya beliau berpuasa di waktu itu ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij waktu itu. Yang orang-orang Khawarij inilah kemudian bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, di sekitar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Ali kemudian memerintah radhiyallahu anhu Waktu itu kemudian beliau berpuasa Utsman bin Affan baca Al-Qur'an dan sering kita sebutkan beliau pernah menghatamkan Al-Quran itu satu rekat saja di sholat witir. Sebuah dari Imam haki dengan sanad yang sahih. Kemudian dia berpuasa dan kemudian dikepung dan kemudian dibunuh beliau di hari itu, di hari Jumat dan dikuburkan di malamnya langsung, langsung antara maghrib dan isya. Bagaimana dibawakan oleh Imam Sohawi di sini, beliau mengatakan seperti itu. <clears throat> Bainal maghrib wal isya Fi hashi kaukab, suatu tempat namanya hash kaukab. Ya, karena Utsman istarahu bawasa'a bihil baki. Yang dulu adalah suatu tanah yang diberi oleh Utsman bin Affan kemudian dilebarkan sampai menjadi wilayah pekuburan baki. Sebagaimana kita perhatikan itu, tempat yang sangat luas. Ini demikian disebutkan oleh Imam Masud, Imam as Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir di Ikhtisar Ulumul Hadis. Ya, ketika menjelaskan wafayat yakni meninggalnya para penghafal hadis. Abu Bakar, Abu Bakar meninggal tahun salas wasitin. Salas asyarah, tahun 13. Umurnya 63, Jumatil Ula. Adapun Umar bin Khattab 63 tahun juga Hijjah tahun 23. Demikian juga Utsman bin Affan. Beliau sudah melebihi umur 80. Ini umurnya lebih dari 80 tahun. Sebagian mengatakan melebihi 90 bahkan. Di Hijjah tahun Salasin Khoms. Khoms Salasin 35. Ya demikian. Tapi ya nanti nanti sebutkan Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan. Jadi selesai kita pembahasan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya kita menyebutkan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, qauluhu tsumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu di antara akidah kita adalah menetapkan Kholifan setelah Utsman bin Affan setelah tadi disebutkan oleh Imam Sahawi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiallahu anhu maka kemudian kita menetapkan setelah itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ya summa li Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu Aiwan usbitu al khilafah pada Utsman li Ali radhiallahu anhu kita menetapkan setelah Utsman bin Affan adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu Lama kutila Utsman wa bai'an nas ketika terbunuh waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan manusia pun membaiat Ali bin Abi Thalib. Seorang imaman hakon wajib taat Maka beliau menjadi seorang imam yang benar yang wajib taat kepada Ali bin Abi Thalib. Wal khalifah di zamanihi khilafatan nubuah dan beliau adalah seorang khalifah di zamannya khilafah nubuah, khilafah kenabian. Jadi Nabi SAW telah mengabarinya. Kama dalam ahli hadis Safina, sebagaimana dalam hadis Safina di yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khilafatun nubuah salasun sana. Wa khalifah nubuah itu ada 30 tahun. Summa yu'tillah mulkahu man yasha. Kemudian Allah memberikan kerajaannya. Kemudian setelah itu kerajaan kepada orang yang Allah kendaki. Kalau dihitung-hitung di situ Abu Bakar selama 2 tahun. Kemudian Umar selama 10 tahun. Kemudian Utsman selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib arba Asinin wa tis'ah ashur. 4 bulan 9. 4 tahun 9 bulan. Ya. Kemudian di situ ada khilafah Hasan bin Ali selama 6 bulan. Maka menjadi berapa? Sebagaimana sebenarnya Nabi 30 tahun. Ya demikian. Ini di sini kita menetapkan bahwa khalifah yang keempat itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana sekarang? Ya ini sebagian ahlu sunnah mungkin sebagian mereka mendahulukan mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Bagaimana permasalahan ini? Apa kemudian disesatkan orang seperti ini? Sebutkan oleh Ibn ya di dalam kitab ya, yang pernah lewat pembahasannya, tapi kita ulangi di sini. Beliau menyebutkan di dalam kitab Wasitiyah <clears throat> Wa kama ajma' sahabat ala tabdini Utsman bil bai'ah, sebagaimana para sahabat sepakat mendahulukan Utsman di dalam baiat, ma'anna ba'da ahli sunnah bahwa sesungguhnya sebagian ahli sunnah Sebukan Sufyan Asauri, sebukan tapi kemudian beliau juga rujuk, sebagian mengatakan Imam Daruqutni dan sebagainya. <clears throat> sebagian mengatakan Waqi Ibnu Jarrah, anak ba'da ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali. Terjadi khilaf di antara ahli sunnah sendiri, ulama-ulama kita yang mulia. Berselisih tentang Utsman dan Ali radhiyallahu Muhammad Pada ittifaqihim ala taqdim Abu Bakar wa Umar. Ya, setelah sepakat mereka tentang Abu Bakar dan Umar. Ayyuhuma afdal siapa lebih afdal antara Utsman dan Ali? Maka dalam kaumun Utsman sekarang mengatakan Utsman wasakatu. Kemudian tidak mengatakan yang keempat. Ya, warabau bi Ali. Kemudian sebagian mengatakan yang keempat adalah Ali. Wakadama kaumun Ali. Sebagian mengatakan sebaliknya. Yang lebih mulia adalah Ali, kemudian baru Utsman. Wa qaumun tawaqafu kemudian sebagian tawakuf. Lakin istaqara amru ahli sunnah ala taqdim Utsman tsumma Ali. Kemudian terjadi ketetapan ahli sunnah keutamaan Utsman ya, kemudian baru Ali. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa in kanat hadhil mas'alah walaupun permasalahan ini yaitu masalah apa? Utsman dan Ali Laisat min usul tidak termasuk dari al usul termasuk pondasi atau pokok atau dasar alati yudalilu al mukhalif yang disesatkan orang yang al-mukhalaf yang menyelisihi. Ya, kita tidak katakan sesat, mereka tidak tentang permasalahan ini. Fiha indah jumhur ahli sunnah itu di sisi kebanyakan ahli sunnah. Lakin alati yudhalilu fiha masalatul khilafah yang dikatakan sesat itu permasalahan khilafah. Ya dengan mengatakan bahwa khilafah itu yang pantas adalah Ali baru kemudian ya ini setelah Umar itu adalah Ali, maka ini yang dikatakan sesat. Paham ya tentang masalah ini. Adapun permasalahan mana yang lebih mulia Ali atau Utsman itu yang benar adalah Sebagaimana kita ketahui tadi, tapi kalau kemudian ada berpendapat yang utama adalah Ali kemudian baru Utsman, maka tidak dikatakan sesat. Karena hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak. Tapi kita sudah menyebutkan yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu ini. Di sini kita akan sebutkan tentang Khalifan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan, dibawakan oleh Alimah Ibnu al Is beliau mengatakan fal khilafah sahabat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ba'da Utsman radhiyallahu anhu Khalifahan itu adalah tetap untuk Ali bin Abi Thalib setelah Utsman bin Affan bi mubayati ashabah dengan bayatnya para sahabat. Siapa yang tidak? Siwa Muawiyah di Syam, kecuali Muawiyah dan orang-orang yang ada di Syam. Karena waktu itu di zaman Utsman bin Affan Muawiyah ditunjuk sebagai seorang gubernur. Ya, Umar bin Utsman bin Affan menunjuk Muawiyah termasuk kerabat beliau untuk menjadi gubernur di Syam. Syam itu wilayah sekarang ini yakni Palestina, demikian juga Suriah, Demikian juga Yordania. Ya. Itu. supaya mengatakan Lebanon juga, empat, empat daerah itu. Sekarang ini adalah itu. Waktu itu Muawiyah memerintah di situ. Waktu itu beliau radhiallahu anhu tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi apa yang terjadi, ya. Terjadi perbedaan istilah. waktu itu dalam hal apakah kemudian pembunuh Utsman bin Affan itu ditangkap dulu atau tidak. Adapun Ali bin Abi Thalib berpendapat kalian berbaiat dulu. Setelah itu kita selesaikan orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan tentang masalah kisos ya, itu wajib juga. Sebagian lagi di antara para sahabat berpendapat tadi kita sebutkan. Ya, ini diselesaikan dulu permasalahannya baru kita baiat. Ya, sebagian lagi berpendapat bahwa kalau kita tidak menuntut kisos dan sebagainya ditakutkan terjadi kedoliman yang di situ muncul azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya, itu adalah mereka istiadat para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Disebutkan di sini <clears throat> oleh Ibn Abil Is wal haqqu ma'ali radhiyallahu dan kebenaran itu bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ahlu sunnah berpendapat semua peperangan yang terjadi ya yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Baina Utsman radhiyallahu anhu lama kutila kasrul kadzib wal istira. Sebutkan di sini Ketika terbunuhnya Utsman bin Affan terjadi di situ kedustaan, demikian juga berita-berita bohong atas Utsman bin Affan, demikian juga kepada Ali. Eh, para sahabat-sahabat yang besar seperti Tolha demikian juga Zubair, demikian juga Ali bin Abi Thalib. Dan bersalah di situ subhat semakin besar. ini setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu banyak fitnah. Ya, banyak kedustaan berkaitan dengan Ali dan Tolha demikian juga Zubair. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Wa qawiyat syahwah fi nufusi dawil ahwa. Kuatnya syahwat di hati-hati orang yang punya hawa nafsu dan keinginan-keinginan, ya. Dari orang-orang yang jauh, ya, dari negeri negeri Syam. Ya, demikian disebutkan. Wa kana fi askari Ali radhiyallahu anhu min ulaika tughah al-khawarij. Di antara pasukan Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang tadi melampaui batas dari orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan. Yang bunuh Utsman bin Affan dari orang-orang Khawarij yang ada di Mesir itu bergabung dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ya demikian bagaimana fitnahnya demikian besar. Ya demikian. Demikian juga wamin wamin waman fi qalbihi nifaq, orang-orang yang punya nifaq lam yatamakan min, min idhari kulihi yang waktu itu belum mampu menampakkan penifakannya. Ya demikian. Wara Tolhah wa Zubair anahu illam yuntasor ini Tolhah dan Zubair ini waktu itu bersama dengan Ya ini hmm. Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu. Waktu itu beliau berpendapat anahu illam yuntasar di syahid al madlum kalau tidak ditolong para <coughs> yang syahid yakni Utsman bin Affan al madlum yang ditolimi wa yukma ahlul fasad demikian juga dihancurkan orang buat kerusakan ya wa illa istaujabu ghadabullah wa iqabah kalau tidak kalau dibiarkan maka terjadi di situ kemarahan Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala Fajarat fitnatul jamal maka terjadilah fitnah jamal perang jamal itu. Ya di situ ada Aisyah radhiallahu Ya demikian. Demikian juga disebutkan jarat fitnatul sifin perang sifin juga ya, terjadi di situ. Terjadi apa yang terjadi. Kemudian perlu kita ingat juga di sini disebutkan oleh Ibn Abil Is yang menjadi catatan ya. Wa ada anil kital aksarul akabir dan duduk di sini tidak ikut-ikutan. Dari peperangan yang terjadi, kebanyakan dari akabir para sahabat-sahabat yang besar, mereka diam, tidak ikut-ikutan. Ya, belum tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah jemaah menyebutkan bahwa semua peperangan yang terjadi itu adalah yang benar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka semua dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, idza hakamal hakim apabila menghukumi seorang hakim yang sudah berhak untuk menghukumi idza asaba kalau dia benar, falahu ajuran dapat dua pahala, pahala. Pahala bersungguh-sungguh, demikian juga pahala ketepatan itu. Wa in ahta'a falahu ajr wahid. Kalau dia salah mendapatkan satu pahala saja karena telah bersungguh-sungguh. Itu diterapkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Jadi sebutkan tadi bahwa kebanyakan para sahabat sahabat-sahabat yang besar mereka kok ada tidak ikut-ikutan. Lima uhu minan nusus fil amri bil ku'ud fil fitnah. Karena mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil-dalil untuk apa? Ku'ud, untuk duduk, untuk berhenti di dalam permasalahan fitnah. Ya, ini demikian. Demikian juga dari masalah yang didapatkan. Sampai di sini kita teruskan pada pertemuan yang akan datang.